Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini dengan mengambil sifat yang ketiga dan yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dalam kitabnya Wujub Da'wah ila Allah wa Akhlaq Du'at. Kata beliau, Salisan yang ketiga, min al-akhlaq allati yanbaghi laka an takuna 'alayha ayyuhad da'iyah. Termasuk akhlak yang harus kamu miliki wahai para dai an takuna haliman fi da'watika rafiqan fiha kamu itu harus halim, sabar. Dalam dakwah kamu rafiqan fiha dan lemah lembut dalam dakwah kamu. Mutahammilan saburan tahan. Hmm kalau bahasa sayanya tahan banting mutahamilan tahan banting artinya dia sanggup menahan beban yang yang berat mutahamilan kama fa'ala rusul sebagaimana yang diperbuat oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam iyyaka wal ajalata hati-hati jangan sampai kamu itu kena ajalah tergesa-gesa wa iyyaka wal unufa wasyiddata juga hati-hati kamu dari unuf keras syiddah unuf ini kerasnya ngawur ya. syiddah ini ya, juga keras alaika bis sabri wajib kamu tuh bersabar alaika bil hilm Wajib juga hilm. Hilm ini sabar namun di atasnya sabar. Ya. Aika birifqi fi da'watika. Ya. Al-hilm ya kan filah sabar namun kadang-kadang ya. Hilm ini lebih spesifik lagi. Dalam artian kalau memang dia itu harus melawan ya, harus melawan dan itu yang paling maslahat maka jangan lawan ada sabar yang dia itu sabar menerima karena gak mampu ngelawan kalau helm ini adalah orang itu sabar namun dengan perhitungan dengan perhitungan yang yang apa yang yang dalam dan jauh artinya kalau dia harus angkat tangan angkat tangan kalau harus jamukul jamukul jamu kul. Ini hilm. Waqad sabaqalaka ba'du dalili ala dhalika. terlalu disampaikan kepada kamu sebagian dalil tentang hal itu. Kaqaulihi jalla wa ala sebagaimana firman Allah jalla wa ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah menunjukkan ikhwan fillah sabil rabbika ini menunjukkan adanya sabil jalan yang jelas nyata bil hikmah dengan hikmah kata para ulama ini bagi yang pas dengan hikmah wal mau'izatul hasan wal mau'izatul hasan mau'izah hasanah dengan targhib dan tarhib dikasih hal-hal yang menakut-nakuti dan membuat dia bahagia. Kalau memang dengan fadil amal orang bisa beramal maka buat dengan fadil amal. Asal jangan pakai kitab fadil amal. Maka kitab tarif-tarifnya Al-Mundiri ya, dan yang lain-lainnya. Atau dari kitab Sahih Bukhari Muslim banyak tentang tarif, tentang fadil amal. Kemudian kalau memang perlu diberikan peringatan kasih dengan peringatan. Contohnya kitab Al-Ahwal Qiyamah Ibn Rajab dan lain sebagainya. Sampaikan kengerian neraka dan keindahan surga untuk memacu orang untuk bisa beramal soleh. Juga kalau yang ketiga jidal debat dengan baik. Kita lihat debat dengan baik. Maknanya debat dengan kesabaran. Dan ketiga hal ini khanfillah butuh kesabaran. Khususnya yang ke yang ketiga lebih butuh lagi kesabarannya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala fa bima rahmatin minallahi lintalakum nintalahum perintah untuk berlemah lembut kepada mat'uwin Demikian juga perintah Allah kepada kisahnya Musa bin Harun dan Harun, fakula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka sampaikanlah oleh kalian berdua wahai Harun dan Musa kepada Firaun pernyataan yang lain yang lemah lembut. Mudah-mudahan Firaun bisa ingat atau takut. Subhanallah ya. Fir'aun dengan cara demikian ya. menghadapi penguasa zaman sekarang dengan apa lain apa dengan keras keras ya. di mimbar-mimbar ya. ini nggak layak bagi seorang dai untuk demikian lihat bagaimana Musa dan Harun ya datang ke Firaun langsung faqula lahu lahu kepada dia langsung hmm? dengan kaulan layina harapannya apa harapannya yatadzakkaru aw yakhsha ini juga perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa dai harus punya dua hal dalam dakwahnya punya dua tujuan dalam dakwahnya yang harus dimiliki olehnya yang pertama itu adalah melaksanakan kewajiban sehingga melepas tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengharapkan hidayahnya mereka. Yang kedua mengharapkan hidayahnya mereka. Ini juga akan membuat kita akan filah berusaha mencari jalan yang terbaik. Apa dan hikmah, apa dan mau'idah atau dengan jidal disesuaikan dengan mat'unya sebab kita selalu berusaha untuk mengharapkan orang dapatkan petunjuk. Kata Allah faqula lahu qawlan layyina. Perintah kepada Musa dan dan Harun. Dan beliau terapkan ini agar supaya dia itu ingat dan takut Dan menunjukkan ya pula pentingnya rifaq. Kata beliau, "Wa fil hadis sahih dalam hadis yang sahih, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfaq bih." Wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashqiq alaih. Ya Allah kata Rasulullah SAW Barang siapa yang memegang kekuasaan umatku apa saja ya, lalu berlembah lembut kepada mereka maka berilah kelemah lembut kepada mereka kepadanya barang siapa yang mendapatkan misalnya kesempatan untuk menguasai umatku sesuatu maka lalu dia menyusahkan mereka maka buatlah susah mereka Gak penting ya fillah. Dalam dakwah ketika antum menjadi guru, antum menjadi wali amr muridnya kalian, maka farfaq. Berifak pada dia. Lemah lembut kepada mereka insyaallah Allah akan berbuat yang serupa dengan dengan kamu. Maka kata beliau fa'alika ya Abdullah. Maka wajib atas kamu wahai hamba Allah antarfaqu fi antarfaqa fi da'watik untuk lemah lembut dalam dakwah kamu wala tasyuqqu 'alan nas jangan membuat susah orang wala tunaffiruhum ad din dan jangan menjauhkan mereka dari agama wala tunaffiruhum ghilzatika dan janganlah kamu membuat mereka jauh dari agama dengan sebab kasarnya kamu wala jahlika dan dengan sebab kebodohan kamu wala biuslubikal anif dan tidak dengan uslubnya kamu yang keras yang muaddidar yang mengganggu dan merusak alaikan takuna haliman saburan wajib bagi kamu untuk halim dan sabar ya. sulusul qiyadah Jadi sabar seorang pemimpin, layinul kalam. Lemah lembut ucapannya, tibul kalam. Ya. Tiba tayyibal kalam. Ya, bahasanya itu indah hatta tu'athira fi qalbi akhik sampai bisa memberikan pengaruh di hati saudara kamu wa hatta tu'athira fi qalbi mad'u dan sehingga mampu memberikan pengaruh kepada hati mad'u tersebut wahatta yakni ya'ni salid da'watik sehingga mat'u pun senang dengan dakwah kamu wa yalinu laha dan dan juga apa lemah lembut kepada dakwah kamu wa yata'athar biha dan terpengaruh dengan dakwah kamu wa yusni 'alaika biha dan dia memuji kamu dengan sebab dakwah kamu wa yashkuruka 'alaiha dan syukuri kamu atasnya amal unfu fahuwa munaffirun la muqarribun wa mufarriqun wa mufarriqun la jami'un sedangkan nusuk yang keras kasar itu akan membuat orang jauh dan tidak mendekatkan orang kepada agama dan memecah belah orang dan tidak mengumpulkan orang ini beliau sampaikan ya khanfillah berkenaan dengan masalahan yang cukup banyak beliau sini mengatakan tiga Sifat yang ketiga adalah pertama adalah orang yang sabar, halem, dan harus lemah lembut dalam berdakwah. Dan sabar ya khanfillah adalah sifat yang cukup penting bagi seorang muttaqin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang muttaqin alladzina fi al sarai wa al darai wa al wal min al ghaidha wal afina al nas wallahu yuhibbul muhsinin yang berinfak dalam keadaan mudah dan susah dan yang bisa menahan kemarahannya dan memaafkan manusia dan Allah mencintai orang yang baik Ini semuanya adalah sifat orang yang sabar yang bisa menahan kemarahannya dan bisa memaafkan manusia atas kesalahannya ada. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan tentang makna sabar dan arti pentingnya sabar. Dalam Majmu' al-Fatawa jilid 10 halaman 39 kata beliau ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع عن فيها والصبر عن اتباع أهواء النفوس مما نهى الله عنه وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين oleh karena itu sabar menjadi wajib dengan kesepakatan kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan masuk dalam kesabaran adalah kesabaran menghadapi musibah-musibah untuk tidak putus asa dan sabar ya, dengan tidak mengikuti hawa nafsu dari apa yang telah Allah larang. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan sabar dalam kitabnya lebih dari 90 tempat. Lebih dari 90 ayat. Ya dan menggabungnya dengan sholat dalam firman-Nya wasta'inu bis sabri was sholah. Isti'anahlah kalian kepada sabar dan sholat karena sesungguhnya katanya hidup ini la kabiratun illa 'alal khashiin. Cukup berat ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sehingga ya sabar adalah sifat yang penting bagi dai yang ingin sukses dakwahnya kepada Islam dan sunnah karena manusia itu ya, dalam dakwah itu beragam macamnya beragam macamnya dan beragam pemahamannya ada yang susah dipahamkan ada yang gampang ada yang pintar penuh subhat, ada yang bodoh kosong belong Semuanya ini butuh kesabaran kita semuanya. Dan ikhwan fila banyaknya subhat dan bertingkatnya pemahaman seorang ini ini menjadi hal yang punya pengaruh dalam menerima dakwah. Jadi itu susah. Kalau diteorikan kan fila susah dai itu. Sebab dia tidak boleh ngomong kepada seorang kecuali dia faham bahwa itu akan ber manfaat bagi orang tersebut. Ini susah. Tapi alhamdulillah kita bukan teori tapi praktis amalan. Didapatkan bahwa sepakat orang mengatakan bahwa manusia berbeda-beda pemahamannya. Bertingkat-tingkat pemahamannya orang desa lain dengan orang kota. Ya. Ia menjadikannya SD lain dengan yang kuliahan. Nah ini menuntut seorang dai untuk bisa sabar menghadapi semua jenis manusia tersebut. Sehingga semakin besar kesabaran dai, semakin besar kemungkinan orang menerima dakwahnya. Ya. Karena sabar itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam jiwa Allah Taala. Wala hasanatu wala idfa billati hi ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadin 'adzim tidak sama kebaikan dan kejelekan enggak sama maka balaslah kejelekan dengan yang lebih baik eh, maka kamu lihat nanti orang-orang yang antara kamu ada permusuhan itu seperti waliyun hamid, orang yang disayang sama kamu semua. Antum musuhan tapi kamu menyayangi dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak orang yang sabar. Antum punya permusuhan dengan orang sama muslim, ya, sama muslim namun kamu harus menyayangi dia. Ini suatu hal yang susah. Maka kata Allah, "Wa ma tidak mungkin mendapatkannya illalladzina sabaru." kecuali yang punya kesabaran. Wa ma yulaqaha illa dzul hadin azim. Yang terakhir hal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan keutamaan sabar dan memberikan hasil dari sabar dan uh, lemah lembut yang tidak didapatkan daripada sifat jazak suka mengeluh dan keras adalah firman Allah Subhanahu wa taala asab Nabi SAW Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unuf wa ma la yu'ti ala siwahuma Sungguhnya Allah itu rafiq dan suka dengan yang lemah lembut dan memberikan hasil kepada lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada yang keras dan apa yang tidak diberikan kepada selain yang lemah lembut tersebut dan kita lihat Rasulullah SAW telah menampakkan kesabaran yang demikian demikian hebatnya. Ya, siksaan, ya, gangguan dan cercaan beliau terima dan beliau sabar. Beliau sabar seperti gunung karang yang kokoh. Ya. Bahkan ketika malaikat ya, malaikat penunggu jabal, penunggu gunung al aqshabain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya, menumpahkan atau untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif yang melempar dan mencerca dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal arju annallaha yukhriju min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syari la yusyriku bihi syai'a bahkan saya berharap Allah itu mengeluarkan dari anak turunan mereka orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Disiksa cuma doanya itu mengharapkan Allah mengeluarkan tidak mereka anak-anaknya eh, yang menyembah Allah bertauhid dan tidak syirik bukan mengikuti beliau bukan tapi mengharapkan apa ada yang bertauhid kepada Allah daripada penduduk Taif tersebut ini menunjukkan ya ikhwan fillah hebatnya ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, ikhlasnya nah, sehingga enggak mengatakan tabiuni tidak Ya, kata beliau, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari mereka itu orang yang bertauhid kepada Allah. Yang kedua kesabaran beliau. Kesabaran ini yang kita dapatkan tidak mungkin dapatkan oleh selain beliau. Ya, tahan banting ya, dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin bisa demikian dai tersebut kecuali kalau ikhlas ikhlas dan yakin akan kebenaran dakwahnya jadi kalau tidak orang itu tidak memiliki akhlak yang pertama dan yang kedua tidak mungkin sabar dan saya yakin demikian kalau dia tidak ikhlas dan tidak yakin kebenaran dakwahnya dapatkan musibah kanan kiri, ancaman, teror, gangguan, siksaan, yakin dengan seyakin-yakinnya akan akan runtuh, nggak akan sabar menghadapinya. Nabi Muhammad SAW ketika diganggu ya, oleh satu kaum tidak pernah lebih ucapannya yarhamullahu Musa qad udhiya akthara min hada fasabara Semoga Allah merahmati Musa telah disakiti lebih dari ini dan sabar. Dan demikian ya Musa itu disakitinya itu keterlaluan Fir'aun nyakiti kaum juga nyakiti kaum yang iman nyakiti ditinggal Musa sebentar nyembah anak sapi ejel kemudian lolos ya, minta basol ya, adas dan lain sebagainya dikasih dari langit ya mana wasalwa apa kata kaumnya enggaklah saya pengen yang itu paling cerewet kaum Nabi Musa alaihi salam dan subhanallah sampai saat ini kaum yang paling cerewet dan paling susah itu kaum Nabi Musa alaihi salam yaitu Banu Israel Yahudi jangan ngomong Israel Banu Israel sebab kalau Israel nama Yakub alaihi salam salah kaum muslimin Israel jelek salah Israel nama Nabi Yakub. Ya. Banu Israel atau Yahudi. Sampai tadi mengatakan yarhamullahu ya Musa qad udhiya akthar min hadza barok. Jadi antum demikian juga kalau antum bisa di kampung kena musibah ya dicela oleh takmir masjidnya atau apa ngomong aja. Yarhamullahu ya Musa qad udhiya akthar min dzalika fasabara. Ini kalimat hiburan bagi kita semua ikhwan ya, fillah. Oleh karena itu ikhwan fillah, seorang dai dituntut bukan punya fisik kuat saja, namun juga harus punya kelebihan ya, yang tidak dimiliki oleh lain-lainnya yaitu kekuatan sabar dalam setiap keadaan. Ini yang susah. Ini yang susah. Dan kita mencoba bila cara untuk demikian ya, untuk demikian ya, untuk sabar dalam segala keadaan Mujnihan fillah di antara hal yang menunjukkan pentingnya sabar dalam kehidupan seorang dai adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ibad hambanya ya, yang berilmu dengan sifat sabar ini dalam surat Al-Furqan ayat 63 kata beliau kata Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan hamba-hamba Allah tentu yang baik adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan hauna, dengan tawadhu, tidak sombong. Dan jika orang jahil mengganggu mereka, khatabahum, mengganggu dengan perkataan atau perbuatan, qalu salama. Mereka salam salam. Ini menunjukkan sabarnya mereka. sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala وجعل الأئمة إمامة في الدين الموروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah menjadikan imamah dalam agama diwariskan dari kesabaran dan yakin dari kesabaran dan yakin. Dalam firman-Nya dan telah kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk nah, terhadap perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibn Taimiyah, inna dina kullahu ilmun bil haqqi wa amalun bihi wal amal bihi la budda fihi min as-sabri wa talab ilmihi yahtaj ila sabr Sungguhnya agama semuanya ilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Jadi ilmu nafi wal amal saleh. Dan beramal dengan ilmu itu mesti harus dengan sabar. Dan menuntut ilmu pun butuh kesabaran. Menunjukkan bahwa sabar merupakan hal yang sangat penting bagi seorang dai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, masuk surga dan mendapatkan derajat tertinggi itu dari hasil kesabaran dalam agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannata?" walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin Apakah kalian menyangka akan masuk surga dan Allah belum tahu orang yang berjihad dari kalian dan orang yang bersabar. Jadi sabar jadi sebab masuknya surga. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap amalan pahala tertentu 10 sampai 700 kali lipat kecuali sabar kata Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah menunaikan pahala orang yang sabar tanpa hisab demikian juga puasa nah Wa inna amal ibni Adam lahu illa siam. Kenapa siam? Dialah sabar. Ya. Nah, teman lihat asyam itu semuanya adalah sabar. Sabar menahan makan minum, sabar menahan syahwatnya, sabar tidak jahat dan lain sebagainya. Maka wajib ikhwan fillah kita semua untuk sabar dalam menegakkan kebenaran ini sebagaimana sabarnya para nabi dan para solihin. Eh? Dan sabar merupakan eh, dalil kekuatan eh, dan keistiqamahan kita. Sehingga Syekh bin Bas rahimahullahu taala dalam kitab lainnya dalam kitab Fadlul Da'wah mengatakan lakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yubali bidzalika wa lam yaktaris bihi bal sabara wa ihtasaba wa sara fit tariqi ولم يزل داعيا إلى الله عز وجل صابرا على الأذى مجاهرا بالدعوة كافا عن الأذى متحملا له صافحا عما يصدر منهم حسب الإمكان namun beliau tidak mempedulikan hal tersebut dan tidak pula merasa berat dengan hal itu. Beliau itu sabar dan mengharapkan pahala Allah dan berjalan di atas jalan dakwah dan terus menjadi dai kepada Allah Azza Jalla, bersabar atas segala gangguan dan menampakkan dakwahnya tidak mengganggu dan tahan banting ya serta memaafkan dari semua yang muncul daripada para mad'u semampunya. Kemudian ikhwan fillah beliau sampaikan dalam kitab lainnya dalam majalah Buhut Islamiyah bahwasanya as-sabr adalah jalannya para nabi dan rasul sehingga dakwah tidak mungkin akan berhasil tanpa melalui jalannya para rasul. ya dengan sabar ini kata beliau walaysa hunaka tariqun aslahu lid-da'wati min tariqi rusuli fahumul qudwat wa humul imma. faqad sabaru sabra nuhin ala qaumihi alfa sanatin illa khamsina aman sabra sabara hudun sabara salihun wa sabara syuaibun wa sabara ibrahim wa sabara lutun fasbir wa sabir واستعمل الرفق ودع عنك العنف ودع كل sabin يضيق على الدعوة ويدرها ويدر أهلها tidak ada di sana jalan yang lebih baik bagi dakwah dari jalannya Rasul. Mereka lah kedua dan na'imah dan mereka telah bersabar. Nabi Nuh telah sabar atas kaumnya. Seribu kurang lima puluh tahun dakwahnya pagi dan siang malam ya. sabar juga Daud Saleh Shu'aib Ibrahim Lut ya. semuanya bersabar maka bersabarlah dan teruslah bersabar ya. dan gunakanlah lemah lembut tinggalkanlah kekerasan dan tinggalkan semua sebab yang bisa menyusahkan dakwah dan merusaknya serta menyusahkan pemilik dakwah tersebut. Demikian ya fillah alangkah butuhnya kita yang ingin berdakwah kepada dakwah ala manhaj sunnah ya, dan manhaj salaf maka hendaklah kita semuanya mengambil senjata mengambil akhlak sabar sebagai akhlak kita sebagai sifat kita yang harus kita miliki dalam rangka menghadapi ahli bid'ah ya dan kekufuran yang menjadi musuh dakwah sunnah ini. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dakwah sunnah dakwah al-sunnah pada saat ini adalah sama dengan keadaan dakwahnya Nabi di zaman beliau dahulu. Musuhnya itu luar dalam sebagaimana juga Rasulullah musuhnya luar dan dalam. Oleh karena itu ikhwan fillah Kita ambil satu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang mungkin kita ambil ibrah untuk menyatakan tentang kesabaran ini kata beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighathatul Lahafan jilid 1 halaman 55 Fal basirus sadiqu la yastawhishu min qillati rafiqi ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Fatafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Ini menunjukkan akan pentingnya sabar dalam dakwah zaman sekarang ini. Orang yang basir, yang memiliki basirah, sadik yang jujur, tidak merasa asing dengan sedikit teman. Dan tidak pula dari kehilangan kawan Kenapa demikian? Karena hatinya telah merasakan ya, kebersamaan bersama Ar-Ra'il awal generasi pertama yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin sehingga bersendiriannya hamba dalam jalan mencari kebenaran sebagai dalil akan kebenaran pencahariannya. Artinya seorang itu kalau mendapatkan kebenaran tidak melihat teman, tetapi melihat kebenaran tersebut walaupun sedikit yang ikut. Dan ini khanfilah menuntut kita sabar sabarnya sabar. Artinya sekarang ini super sabar dalam menghadapi dakwah yang ada ini. Ya. Seorang dai harus bisa ngurusi mad'unya, Bayangkan di ya Khanfila orang yang kerjaan kemana? Ke dai mintanya. Banyak banyak dai cerita sama kita ya. Ketika kita mengadakan curhat biasa, dai dengan dai biasanya ada curhat biasanya di pertemuan banyak mereka mengatakan bahwa matunya minta kerjaan sama dia. Sat, tolong saya dikasih kerjaan sat. dai nah, dainya nggak punya kerjaan. Dainya butuh pekerjaan untuk hidupnya, namun matunya minta dia ngasih pekerjaan. Ini banyak sekali kan film. Jadi antum lihat nanti para duat sangat sangat ya susah. Makanya janganlah antum itu ya menganggap dai itu gampang. Ya. Kalau dai dai badannya gemuk-gemuk ya. Saya pernah ada yang isi kebetulan gemuk-gemuk semua, dai semua, gemuk-gemuk semua lagi. Ya. Kata mereka enak ya jadi dai ya. Gemuk semua itu, lima orang gemuk semua ya. Iya kebetulan gemuk. Ya jadi kita lihat di Khanfilah yang membutuhkan kesabaran yang sangat dalam hal ini. Sehingga pada antum semuanya ya, harus menanamkan dalam jiwa kalian bahwa kalian akan menjadi dai ilallah paling tidak kepada keluarga kalian. Ya. Dan jangan kalian menyangka bahwa kalian akan dapatkan dapatkan peristri yang baik langsung tidak mesti. Kadang-kadang dapat yang tidak baik awalnya kemudian ini jadi baik akibat dakwahnya kalian mungkin terjadi seperti itu ya. dan salah kalau misalnya seorang yang faham akidah benar yang paham bagaimana Islam yang benar kemudian Allah takdirkan dengan takdirnya dapatkan perempuan yang kurang baik ya, pertama kali tampaknya ya, tampaknya kemudian berkecil hati ini yang salah namun dia mestinya berdakwah mendakwahi sampai baik kalau nggak bisa didakwahi tinggalkan ya. harus demikian dan saya lihat ini banyak di Saudi Arabia laki-laki itu berani mencerai istrinya kalau melanggar syariat Islam nah, jadi saya nggak berani di Indonesia Jadi ini saya itu orang kalau istrinya sudah sudah durhaka, ya, ya, lah pakai pakaian yang baik, ya, apalagi yang cukup ya, ya. Kemudian juga ibadahnya semaunya saja, ngelawannya juga iya. Itu nggak berani menceraikan alasannya apa? Takut anak-anaknya terlantar. Subhanallah. Ya. Kita lihat bagaimana perempuan satu orang ibu bisa mampu mendidik anaknya tanpa bapak jadi nisa. Kenapa kita nggak mampu? Laki-laki nggak mampu membina anak-anaknya tanpa tanpa istri. Mestinya mampu. Ya. Apa mungkin karena pengaruh ini, pengaruh nonton sinetron dan film-film yang ada, ibu tri lebih kejam daripada ibu ibu kota. Sehingga gambarannya kalau saya punya istri itu baru bukan ibunya anak-anak nggak bisa membina anak-anak jadi baik. Jadi itu juga kesabaran kita semuanya khanfillah bahwa kita berdakwah kepada semua orang yang kita mampu dakwahi namun yang tidak mampu dakwahi kita tinggalkan.